Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saat itu seangkatan satu alma mater kita yang lulus tapi asup ke dunia lahir ke dunia ku masalah cinta wae alay dan lain-lain padahal Nabi bersabda sudah aku sudah Allah tentukan jodohnya takaran rezekinya sedihnya bahagianya kematiannya tempat pulangnya surga dan neraka sahabat nggak betul Ya Rasulullah, kalau akhirnya kami sudah ditentukan surga dan nerakanya, untuk apa? Kami berkumpul seperti ini di masjid, sholat berjamaah, baca Quran, tapi akhirnya toh kami nanti mendapatkan nasib harus ke neraka, karena kan sudah ditentukan. Nabi tersenyum sudah penuh kearifan, keluh yasaru limauli kolam. Apapun yang sudah aku ciptakan, sudah aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Keluh yasaru limauli kolam setiap apapun yang diciptakan oleh Allah sudah dimudahkan ini filosofi banget untuk apa dia diciptakan saya tidak akan bosan katakan ini urang teh utama diciptakan jadi jelema kenteng dia utama diciptakan jadi kenteng batak utama diciptakan jadi batak kadang kalau tidak berilmu kita sudah jadi manusia tapi kalau hanya juga batak ya ada cici Jemaahan, cici nanti jumaahan alhamdulillah kita stay on the track istiqomah cara kamu udah kudu jumaahan renang juga ustad dah ngaji teh lain cahaya ustad nah abdi mah nya ada aja istiqomah ngaji teh sieun ria mana mah teh ngaji ngaji wae ria awas terjebak hoak terjebak kata-kata yang seperti benar Kunaon ini mah puasa teh kadon balotrang batur puasa yang salapan teh kotrang. Alhamdulillah kami nu istiqomah mah tara kagoda pun puasa. <laughs> Kamu masih istiqomah di mana ya? Stay on the track di mana ya? Kembali ke sabda Nabi, kullu segala apapun, setiap apapun muyassarun, kalau muyassir wa tasir sudah Allah mudahkan. Lima uli kolam untuk apa dia diciptakan? Urang mana diciptakan jadi jelema, untuk boga kalakuan jika bata, bata mah musuh mamprak gaya hujan ya panas istiqomah cincin terlalu kuat kayak kenteng bubar di luar masjid bubar kalau ya hujan padahal dari bahan baku yang sah sama tajil mama al hayat bergerak mau adan ke masjid sebelum di ke on the track ya berat ini tuh maka lima i yang akan kita kupas bahas secara dan sesuai kapasitas. Bisa sukses kalau 25 I ini satu selain diciptakan jadi manusia dituntut adanya I yang pertama iman, iman aman. Ngapain ngumpul di sini? Iman susah ke Allah, yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Kalau hanya makan, binatang pun makan. Kalau hanya bikin rumah, burung pun punya rumah. Ya, kalau hanya bekerja, babi pun bekerja monyet aja lo kerja jadi saya yakin dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut eh saya buat nanti pada iman makanya ada pekerjaan ini iman ngapain coba kalau nggak iman mah ning nonton TV bari minum kopi di baturan Ustaz Devi stay on the track tapi dia yakin ada hidup setelah mati yakin ada akhirat setelah dunia berapa lagi giga kuota kita usia kalau kita dimanfaatkan bukan untuk beribadah kepada Allah karena pokok manusia diciptakan untuk beribadah wa ma'ala tujid wa insai dan yakin mempermudah langkah untuk ibadah sesuai kata Nabi ya saru lima hulikorot memudahkan nggak untuk untuk apa kamu diciptakan terkenal ya Gara-gara yakin itu kenal ya. Kalau hanya sholat, sorry, sholatnya harus berkualitas. Maka saya menghargai sekali kalau seorang memperbaiki sholatnya dia sedang memperbaiki tatanan kehidupan dunia dan akhiratnya. Benar sholatnya benar urusannya. Tapi kalau hanya sholat, hmm, monyet pun sudah sholat. Ibu, benar tidak monyet sholat? Gara-gara terjadinya ibadah itu sok ah hari tenurut karena aturan mengurang sholat subuh nggak pengajian air aman tuh aku beriman di Robi Musa walaupun kalau hanya iman Fir'aun iblis pun beriman maka tidak cukup dengan iman iman bisa sempurna kalau ilmu yang kedua apa suaranya mana ilmu iya. biar gak merasa sendiri aku kan tambah kamu kita iman aman ilmu yang kedua apa dalil 11 yarfa'anallahu ladzina amanu minkum ingin naik derajat di kehidupan naik stage naik e, tahapan tuh ya yarfa'anallahu ladzina aman akan aku angkat ini janji Allah yang Allah tidak pernah bisa mengingkari janji janjinya innakala mi'an. mi'ad Allah ba'dal haq Allah anti ingkar janji merpati aja nggak pernah ingkar janji ya saya on the track iman dan ilmu. Allah berjanji ya fa'ilau ladina amanu minkum akan aku angkat masa kalau nggak yakin beberapa derajat orang-orang yang satu beriman dua berilmu. Iman harus dibarengi ilmu biar tidak korupat, biar tidak tahayul. Ibu iman kajuri. <coughs> Bu, sok kayak muridin bulu punduknya mengaliwat ke kuburan. Pernah panggil juri. Nah, ada muridin Kaeta iman Tapi iman cakutan semuri dingga. Osok ah. Ayang ngedek-dek mambok ka imam panjang teuing. Idza tidak berdasarkan ilmu seperti percaya anak pocong pocong hanya ada di Indonesia di luar negeri malu kuntilanak hanya ada di Indonesia di Inggris mah lain kuntilanak berakura beda dengan oke maka penting iman ini dibagi ilmu Oke ini kayaknya kurang signifikan deh konsentrasinya. Bapak-bapak sunnah dalam kajian itu lebih dekat ke muhasabah yang bicara maju-maju kasihan itu tinggal nunggu so, ibu-ibu biasa ke depan ibu jalilah katakan hafaz tapas sahuf yang pajaris so biasa sekian dia konsen. saya nih judulnya kurang nih saya on the track ya so biar ikhwan tidak Masih banyak yang mau dewek, insya Allah malam ini juara. So, kembali kata mata usta konsentrasi. I yang pertama apa tadi? mengetahuinya nggak bisa diganggu dia makhluk yang paling mengetahui kepada Allah sehingga tidak mau sujud kepada Adam dan Allah wakana minal kafirin iblis itu termasuk orang-orang yang kafir karena tidak mau sujud nah iya, jadi jelma ngomong panggil iblis nah di mana gitu lebih kami bela iblis jilat ya jaringan iblis liur harus ada ilmu kajian pak seperti ini pak wayana wayana wastakim kamu minta maka hukum tolak ilmi apa tolak mencari ilmu itu wajib walaupun tidak terikat ruang dan waktu seperti sholat. Kutubul ilmi menamahi ilalahni. Kewajiban mencari ilmu itu dari sejak lahir sampai ke yang Sampai maut lain masih diajarkan ilmu. Apa buktinya ditalim ke so kami harap mantu ke la ilah sok sok kertas ke. minkum di antara kalian waladina utul ilma dan orang yang beriman dan mencari ilmu tinggal di habibi nyanyi letik buka ilmu mau siapa kamu gedean gajinya gede di jerman ke ilmu maka e, esian otak ku ilmu ngarah pinter esian awak ku menu nu halal ngarah seger esian hatiku iman ngarah bener cager bener pinter seger ayeuna cager benar tapi keseger ager cager seger tapi kebenar jailer lemah geli, nyok siapa iman ilmu pelengkap tapi nggak cukup harus ada ikhlas dalam mengamalkan ilmu dan ilmu tobat teoretik manusia hanya berteori saja kecewa orang dengan keluarga karena nggak keras karena oleh teh religion is all you agama jadi racun saja yang lagi jadi ateis karena orang-orang kecewa dengan manusia-manusia beragama munafik hanya pengakuan saja iman ilmu teori nato no action top only kata otot kalau omong mau di kecewa Aku rahmatan ya Allah takulu mala tafalun Besar muka Allah Orang yang mengaku beriman dan berilmu Tapi ngomong saja Maka harus ikhlas Wa ma'umiru ila liyakulullah Mukhlisin ala kuddi Labanan khalisan Amalnya ikhlas Tidak terkontaminasi Filsafat sebajar Kebendaan Filsafat sebaru Kepentingan Ikhlas Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Mati wa alamin harampang. Kenapa lelah? Karena tidak lelah Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kenapa kita mengeluh? Karena tidak mengawal. Amalnya terbagi selingkuh. Maka perlu iman, ilmu, yang ketiga ikat, yang ketiga. Ini kalau hafal semua ada tiga umroh nanti di sa'aluka orang beriman pun biasa ilang alimin kecuali berilmu al alimun alka anu berilmu nempuyang di suka miskin paling ternyata uh pak nah ya, dia salah rumus ini sekolah terkenal di dunia pak nah wonten pak asup saya keluar ini mah saya asup gambar dari pangkalan Nah apa kurang rumus niat jahat sarana jabat dari nasuka kaya bara hukum ngabagi jarak rupi hukum murangan arah dina buktina lo baru di penjara karena mengurang hukum ngabagi sok sok bagi kalian baca sepertiga Al-Quran itu di. Surat mah pondok maka ketika membaca Al-Iqbal Rifadillahi diberikan keutamaan sama dengan membaca Quran sepertiga dari Al-Quran itu Al-Iqbal. Maka sahabat ayam membaca sholat teh kuluhu kue nabikan tajamahan teh tak tanggung ya Rasul sama mungkin cina bisa mah kuluhu ayam semacam tanya alasan kuluhu teh naon pasti punya alasan saya cinta isinya mungkin sepertiga perketahuinan kan al masyai perintah dan larangan al qasas sisa yang ketiga al diulang diurang tujuan asal ternyata nusuran itu ketiga ka rokaan kedua era mari kita tukang baik pembudi <laughs> si ayo ramah sana masalahnya yang berikhlas pun binasa ilal istiqomah kecuali yang istiqomah dalam keikhlasan ilmu dan amal iman ilmu dan amal ikhlas istiqomah ikhlasnya teh kan teukul disebut kumulut tapi konsisten maka Nabi menghargai stay of the track orang yang beramal kecil tapi istiqomah Nabi senang Nabi senang berarti Allah pun senang. Namun dari Ustaz Ahabul Akman Dawamu hawain kolla Amal yang kecil tapi konsisten Itu lebih Allah cintai Daripada amal badar kafir Nabi ulama Tablik akbar Terus Ini ngaji mah Iya Ralaunan tapi Anggar Ya Jadi istiqomah Amal yang dicintai itu istiqomah Maka berapa kali sehari kita wajib mengucapkan ihdina siratal mustaqim punya 17 kali kan 17 kali eta teh nu wajibna jangan langsungna minta apa ihdina siratal mustaqim ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus jadi arti istiqomah teh Abdurrahman teh ngajarkan Quran mantap diciptakan jelema kutura karena Quran diturunkan mobil aja ada handbooknya beli mobil baru ada handbooknya beli motor baru ada handbooknya beli handphone baru ada handbooknya manusia handbooknya apa Al-Quran istiqomah cici dan menang istilah istiqomah ini Al-Quran Ihdina suratul mustaqim Mustafi ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang Rasulullah al-istiqomah tuh khairumin min alfil karamah istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah, keramat, keutamaan. Jujur menurut istiqomah, benar ya? Ustaz, ibadah mas antren di mana? Untuk demi Allah, demi lah. mau nanya ke ibu saya, mah ya Pin di istiqomah itu kan? Evin mah taracul ngaji, nyagi mabok. Kalau yang ngaji bari mabok. Evin mah taracul sholat, nyagi balik mabok. Nabi kan kalau cakap al-kafirun ibu mama em papa em ke mabok kata tapi em mah maka walaupun kau maksiat sholat istiqomah nanti sholatnya yang benar maksiat walaupun kau maksiat berjilbab nanti jilbabmu yang benar maka saya suka protes ah, dicium weh jadi kalakuan can balik apa cacakan ditiu kalakuannya can balik balik masih aja ya jadi tiu senal tidak <laughs> kardus ulut pipisan nyok Benar, mun isu-isu teh panggul tuluin keprokan jalan teh tamparkeun si kardus nanti buka tamparkeun ya, dagang calana itu keprokan benang rapian. Ya, sigana supi lalu 坚持。 baca tadi Quran atau bisa nepuk-nepuk bayi lalu berbicara bahwa bapakku adalah tukang menang domba. Jadi itu rekayasa karena ibunya sakit hati ketika memanggil jurais-jurisnya lagi sholat nggak diindahkan. Akhirnya bikin rob dengan fitnah. Ya. Jadi satu wudhu dulu, wudhu dulu silakan. Malah ada tiga lekong bulu hantu kayak gitu. Soalnya pasti ada wudhu. Tentu nama, Assalamualaikum. Nah, itu nanti Ustaz dari dilibat-libat eh GR sudah teh. Kenapa masalah cai ke di masjid cai maloba? Nah, enggak dia orang suwe. Eh, jangan sholat suwe. murehin ke dokter cing baru bisa kurang anak sakal kiwe teh ku ketahui toilet sok itu baru bisa cing polisi jeda jeda bisa kurang membuat koran aja sholat sholatin sholat selalu kata buat cing harus sholat saya lihat kayaknya wastain sok juga sholat jadi kan sabar dan sholat karena mujizat gitu sugan make tenaga itu dan itu mujizat yang masih berlaku. Tongkat Nabi Musa masih berlaku walaupun bisa membelah laut. Tongkat ini pernah singgah di Pusdaki itu Saya ngomong ke Kababita CS. Ya, Kababita hanya bahan hanya apa masanya pak tongkat Nabi Musa. So kalau di tanah benda-benda beramat Islam itu. Ingat dengan jualan kalau cemer. dalam keyakinan Allah kan orang cara mempraktekkan keyakinan orang tak praktekannya dengan istiqomah dan biar istiqomahnya tidak luntur tidak terkontaminasi barengi dengan istighfar iman i yang pertama i yang kedua ilmu i yang ketiga ikhlas i yang keempat istiqomah i yang kelima bentengi ikhlas Bye. tidak setuju dengan keadaan. Nabi Rasulullah istighfar setelah sholat apa artinya? Jangan sombong dengan amal ibadah. Mereka ngaji takut berlindung ketika akan berbuat kebaikan. Nah ini keyakinan ini harus diistiqomahi. Jadi memfungsikan makna-makna yang diajarkan Islam itu jangan ngawur contoh. Bisa menurut ibu apa artinya? Bisa arti bisa mau? Dapat. Menurut saya mah racun. Kalau persepsinya tidak disamakan dengan kajian, nanti ngawur. Maka kalimat laholake, lahoran asli nama, ketika ada ungkapan ayah anas sholat, lahola walabata ila. Tapi lahola sekarang berkembang tafsirnya. Mana wahyu itu kasih itu lahola nyimah. Bisyai bimahadihi Tempatkan segala sesuatu dalam tempatnya Nanti Allah Maka tadi Benar ya Tadi keren banget ayatnya innaladina Allah Sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rob yang mengurus segala apapun tentang dirinya Allah Sumastaqamu Kemudian beristiqomah konsisten pada keyakinan itu apa jaminannya? Tatanazzalul malaika. Bodyguardnya dia malaikat. Ini ada kasus itu ya. Ini seorang istri soleha. Mungkin istri soleh tomboy berarti. Jadi jadi cowok soleha. Syaratnya tadi emang gue. ada istri soleha. Diuji seperti Asia istrinya Fir'aun oleh suaminya. Ini suaminya munafik. selalu mengawalinya dengan bismillah. Rek mangga naon? Bismillah. Jika Rasulullah mengaku setiap nyolotnya bismillah. Bismillah. Aisyah memang Rasul menyebut bismillah wahai. Aisyah kalau Allah berkehendak dengan tusukan jarum itu bisa orang mati. Kalau ini gitu pun dengan menyebut nama asma Allah kan kita tenang. Jangan enteng masalah masalah bismillah enteng. Seluruh amal terputus kalau tidak diawali bismillah. Ulang baru dari, dari Bismillah wa kalau ada apapun urusan yang tidak diawali Bismillah tidak diskon kalau nanti Bismillahnya terputus seperti apapun besarnya amal itu karena tidak dikaitkan jadi lamun dina handphone mah si sinyalnya teh tidak aktif tuh datanya terjalan kan orang mulai ngaktifkan mulai sholat baru mulai datanya teh menjadi mulai dipakai huruf gede tapi Bismillah teh dipasti perempuan ini Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah apapun, termasuk diuji kesalahan. Aku berikan sekotak sesuatu yang berharga di dalam kotak ini. Kamu diberi simpenin kotak ini. Simpan Bismillah. Karena suami pengkhianat disumputkan di kitchen ke sumur. Biar bisa nyala ke istrinya. Tapi ku Bismillah. Ya cina syukur. Serius dari kejahatan. Otak teh udah disumbat, kan? tapi membuka pintunya Bismillah, berzikir di luar sebagai kata bagi si Jadi menolong. Karena di surat itu ada takutku ada tahjanu. Jangan bersedih, beristiqomah. Aku mengutus para utusanku, para malaikat yang menyatakan jangan sedih, jangan takut, ala tahoku, ala tahjanu, la tahjan Allah ma'ana. Aku membaringimu. tapi kamu harus istiqomah. Maka konsisten, sukses. mingguan karena batur sare manehna main bola. Jadi urang mah kan Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit kita eta Ustaz Epi jadi ustaz nyenyak tuh. Sarana ge panggilan disenggak, surga istiqomah aku tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah dulu syukur pun menis wudhu oh sok wudhu oh sok menis wudhu jika bila ada man bila dua rakaat syukur wudhu di luar masjid di masjid mah kemana karena ayat tak masjid syukur orang bakal menampakan aku dengar aku melihat yang buat si ibu ini di surga. Kenapa? Karena setiap habis wudhu dipotok. OTW sholat. Bisa jadi jadi kehilangan pas kan Rasulullah mah ya kalau habis sholat teh kan suka ngelihat kan? satu ketika Rasulullah mesti makan langsung ngantuk sahabat kalau Rasul bertanya tahu nggak kenapa aku berdiri ya Allah dan Rasulnya tahu aku ingin menerangkan nggak hari ini aku masih berdiri di sini bayangkan umat kita besok penerus kita anak cucu kita kalau kita tidak istiqomah, mungkin masjid dia ceramah yang besar jadi orang sima. Bisa jadi yang masjid jadi gereja. Tetap istiqomah jagaan. Rasulullah satu ketika berbicara seperti itu tentang istiqomah. Lalu Rasul balik lagi sunnah ini bagi imam mengisi imam untuk nukangan makmum kontrol sosial plong hmm, tapi ya. ketika Rasulullah bertanya Aina fulan kemana budak masuk sholat mau manuk bohong gitu tapi udah ngerti hadisnya sorry, Bukhari ini Rasulullah itu perhatian sosialnya juara yang tara busukan Rasulullah ada busukan terus ningali set kita budak besok ayam eh, anu pun yang gilu sholat iman oh kita manuna kukus sinar Rasul tadi siang kurang kenal yuk orang ngomong yuk sampai segitu bangga saya punya nabi Muhammad Seganteng tawadu soleh di rumah tangga nabi bina benar apa majikan cara ibu nara selalu romantis ibu yang bukan sapi juga rasul mesti gak nah, ya, bisa biasa di dan bumi pun menjadi saksi nah anu pertama mikir dia yang ke ya, kau jenengan ini ya, selama ini ada bisa pakai meja tak mewek sedekah jadi yang kau pakai nanti lah terus katanya bila mau oh, pak ida marido pak yuk pulang, jebur turunan pak mereka ini mana bakalan lalu medai pak masjid dari sejadi mari mereka itu kemana ibu-ibu masuk di jurus kami ya, masjid Eh sombong iya. sombong Tunjukkan padaku di mana kuburnya Jika nyokot liriknya ini Tunjukkan padaku di mana sholat Artinya apa? Dilihat Kenapa terlihat? Karena istiqomah Udah biasa Yang tarik Ya Itu istiqomah Tadarek jadi kamakola orang Iram tidak luti kelebihan istiqomah itu kalau sudah tiada baru terang. Aduh, biasa mengaji teh gak ke apalnya hari umur. dindingna derek <laughs> Doni cina waratul ngomong menang ece eh, ambil pernah ngomong menang sok ya kami konsumsi lo jelang yang asup tim mancing mania nanti di aku kemarin ke trans TV na gelo jadi sapa poena teh cingogo make nyere make sama tungtungna cangkang jeruk lain comring iya we nah urang teh jeung perawat teh ngalibat eh usah jadi kita bagus tuh bagus usah dia mau aman unggul anu gitu kayak saya menyentuh gitu terus pengacaranya minta request plesnya jadi min itu yang mau nanu min tuh ayo hiji mah ku dokter ditanya teh pikiran jika ngelakuin balok. dapat ikannya menang genap di munanya di alam laut ya akhirnya nanya mau dialog oh wanitanya tolong dijawab ayo ngobrol di. lompat gitu belenyes gitu jadi mimiki nah dokter saya ya satu galau tapi gitu wah pas galau tak dulu pulang cerita panas aja si bermakna naik nangis ke surga presidenan istiqomah geus ka Jokowi deui meninggal pusilat mah aulia baca gramnya di finishing sebelum tanya jawab ini keren sekali ayat surat tiga tiga satu dua tiga puluh tiga satu itu kuncian sukses itu ada di istiqomah sok mengedi pelan aja baca hati ini, ini janji Allah kamilah pelindung pelindungmu dari awal mengedi oh dari <laughs> Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Beriman terus Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka Istiqomah dalam keimanannya Maka malaikat akan turun kepada mereka Di bodi ke malaikat Dengan mengatakan Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih Ya, istiqomah mungkin selain Pemalaikat oh, Jangan sedih, jangan takut terus dan memberi gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Pas surga kan itu. Terus Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Misalnya kalau akan mudah, udah kamu lagi istiqomah mendapatkan apa yang diingin. Nah, itu contoh. Orang yang sudah itu istiqomah, ada alasan ngaji jima yang lain mun hujan ku hujana mun halodo ku haridangna boga budak ku budakna teu boga teu boga budak alasan teh ku teu boga budakna tapi pas nadangdut mah aya jeung budakna budak teh jeung gayo istiqomah teu bisa ya, oh tidak bisa jangan paksa orang ya so sebelum itu ada pernyataan ada pertanyaan silakan oke okay, baik ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya baik tentang istiqomah ataupun di luar tema bahas kali ada hal-hal lainnya mungkin atau di luar tema di luar tema juga boleh atau ada yang namanya istiqomah jomblo kan boleh juga jomblo istiqomah jomblo istiqomah ya ada ibu-ibu ada so, oh iya minggu juga Assalamualaikum Pak Ustaz uh, tadi kan bicara tentang istiqomah ya. ada nggak uh, menunjukkan hasil-hasil uh, uh, ibadah kita yang bisa menghubungkan gitu apa aja kira-kira? Secara otomatis ini salah satu keutamaan istiqomah. Jadi untuk pikiran dosa digugurkan secara otomatis gugur sendiri. Itu menjaminan Allah. Allah tidak pernah melihat masa lalumu yang Allah lihat pertobatanmu. Istiqomah dalam pertobatan. Nanti terhapus sendiri. Atbi isai bil hasanah. Jadi tip eknete istiqomah itu sendiri saya ingat ceritanya kami cacat di luar kami tiga ciri cacatnya kemana berilmu istiqomah diskusi jadi yang nulis orang ramlan ya ini cacat menjadi beca menjadi cingket menjadi bongkok tapi dari orang mah ulah katingan akuran istiqomah karena dapat ilmu dari Al-Quran mengamalkan Al-Quran sawi kubi amri tutupan kekurangannya muncullah ide cuma mana yang maka ciri pokok sok tiga pura-pura yang garis enten teh olah jadi itu kapan bongkoknya lolos kan ya iya, alhamdulillah ciri bongkok cek ngebaca kemana ah ya mah telah mumpung cek mencingkan cuma kurang hapus soalnya jadi istiqomah itu menghapus kekurangan kita yang sebelumnya kita tidak tahu itu salah. Oke, kapangi salama. Lah oh, pentingnya istiqomah itu iya, tahu ragu-ragu lurus. Jadi secara otomatis ada di catatannya salah satu panduan istiqomah itu menghapuskan dosa lama. Maka buruhnya wa absiruhu bil ya, jannah aku masukkan ke surga berarti dosa itu diampura dan aku yang memimpinnya. Jadi Allah semua masalah dan masalah lalu maka lihat masa lalu sewaktu-waktu ya jika dengan spion. Maka orang yang berhasil meninggalkan masa lalu walaupun dia nista dan banyak maksiat, Allah hapuskan. Yang Allah lihat pertobatan bukan masa lalu. Biar masa lalu, biarkan masa lalu. Akhir akhir. Yuk, yuk. Ada lagi? Siap. sambil dulu combring nah sok sok ini sensitif gue udah masuk seperti biasa silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum mau nanya gimana sih eh, ketika kita emang kita buat istiqomah dan terkadang ketika kita emang udah apa progres kita ketika istiqomah ada way mustaqim karena is never korporat hidup nggak pernah lurus pasti ya bukan istiqomah Allah koda, karena hidup mah off road tracknya berat lalu kemudian dengan doa yang mukul di bulu, sabit biar di ini wajah yang mulai hati tetapkan hati ini pada agamamu yang musoli balkulu wajah yang mulai hati tetapkan hati ini pada taat kepada umum istiqomah Ustaz bagaimana tip and triknya? Ya kalau dalam syariah jaga wudhu aja minta tuntunan minta bimbingan karena memang semakin tinggi iman seorang semakin kuat istiqomah seorang semakin menggerukan godaan eh, luar biasa as asli hijrah itu berat yang lebih berat itu jaga hijrah dengan istiqomah karena kadang ada semacam fluktuasi gitu e, keimanan teh ada kekaroyang karoyang namanya kalau dalam dunia agama itu futur merasa ada kemunduran gitu nah jaga lingkungan tetap di lingkungan yang frekuensinya tetap menjaga stabilitas iman kita biar tetap istiqomah. Yang tadi doanya ya bukan di balik kalau sudah mulai merendah ya sabit kolbi ala ini. tetapkan hati ini pada agama bukan Allah yang mengandalkan hati kita dan istiqomah itu hati yang lahir dari gerak maka spektrum ketika warna sering ngobrol di sujud dengan Allah yang punya kita namanya tazkiyatun nafs membersihkan diri dengan kesadaran datangi Allahnya sengaja jadi kalau ada lelah-lelah datangi Allah ya Allah capek ulang ngomong ya ah batas sombong ya teman ya Allah hentikan aku dari ini kalau ya itu doa yang satu lusu sementara doa yang lain itu kalau nggak terima kalau nggak suka diragu-ragu katanya kalau ingat dosa ya ya minta ampun cepat ya Allah aku lupa berapa jumlah dosaku tapi kau punya catatannya akhir hapuskan dosa-dosa ya Allah hapuskan. Allah menghapus dengan seringnya kita mengucapkan ampun ya Allah ampun ampun mengistighfar astagfirullah Allah menghapuskan karena Allah lebih luas rahmatnya daripada murka jadi jangan pesimis itu teh problem yang kenapa membahas stay off the track kita harus kembali ke track bahwasanya ah asal nanti Allah semua diurus oleh Allah berarti yang menyatakan roh yang mengurusnya Allah semua kamu jaga wudhu jaga wudhu mungkin kalau di beresan file-file Mata mau ngapartisi di sini lah ya. Kalau dalam komputer ada udang ngeheng teh kan supaya nanti teh mau install ulang teh. Karena teh ngabar di sini non. Band sektor. Lain menyusun di data teh non. Different. Ya sok itu ada katanya. Jadi pokoknya ada ingatannya. Install ulang gitu jadi di nol kendi. Gitu. Nah, good. Nah, orang zaman disket sih udah, karena flash kan pasti nyala udah tahu lah orang zaman disket begit nanti bunyinya sudah mungkin itu saja sudah jam 9 lebih 8 karena ada sajian e, jasmani nanti sajian rohani oh iya nanti e, eh, besok ini ada fasilitas keren nih untuk yang mau belajar sunnah memanah ada kajian pagi setiap hari minggu pagi di sholat subuh lalu sarapan ada olahraga ringan panahannya nih disediain yang suka panahan Irfan apa datang aja ke Bakar Bumi Penyawangan termasuk kajian besok temanya mobil di kantin ngobrol buka di kajian rutin Bakar pertama perbanyak mama tahan maksiat besok bersama Ustaz eh, ya ada Isa insya Allah di Bumi minggu paginya ada di ada panahan gratis sadek ya itu saja benar-benar bermanfaat adanya dan pengumuman yang paling penting ingat besok hari Selasa aku lupa hari Selasa supaya kita istiqomah ikuti doanya tadi Allahumma kulubana Tetapkan hati setiap kami Ala dinika Tetap berada dalam agama Ya musarrifal qulub Wahai yang membolak balik hati Surif kulubana. Ala ta'atika Konsistenkan Istiqomahkan hati dan perbuatan kami juga ucapan kami dalam taat kasih kepada jemaah yang sudah datang ke sini. Semoga Allah membalas pahalanya dan memperkatakan sedikit pengumuman sebelum kita ada kajian jasmani di belakang nanti ya. Nanti eh, tanggal 20 tepatnya sini malam Selasa ada kajian rutin yang akan diisi oleh Kang Ustadz Asep Tanom ya. Pengisi kajian di TV Jabar, Kopas TV dan Radio Dahlia dengan tema Jangan Kasih Sisa Buat AA jangan sis, jangan kasih sisa buat AA. nya kalau yang mau tahu datang nanti di hari harinya ya. Senin tanggal 20